Kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang sebahagiannya telah kita pelajari yaitu kaedah-kaedah pentakfiran. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah mengambil empat kaedah. Kaidah yang pertama bahwa masalah pengkafiran adalah hak Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam mengkafirkan. Maka setiap pengkafiran haruslah mempunyai dalil baik itu dari Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau paling tidaknya bil ijma' adanya kesepakatan para ulama yang tentunya bersandar kepada hujjah atau dalil. Kaidah yang kedua bahwa kekafiran itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan al-kufru al-asghar, kekafiran yang kecil yang diistilahkan pula dengan al-kufru dunal kufr Kekafiran yang lebih ringan dari kekafiran. Yakni kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua adalah al-kufrul akbar. Kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan telah dijelaskan bahwa tidak semua di dalam nas yang disebutkan tentang sebuah ucapan atau sebuah perbuatan dinyatakan sebagai kekafiran bahwa yang dimaksudkan adalah kekafiran yang besar yang keluar dari Islam. Kemarin telah kita singgung keterangan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah min a'immatis sunnah di mana beliau menjelaskan bahwa sebahagiannya tidak dimaksudkan dengannya kekafiran yang besar tetapi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itu, seseorang di dalam memahami dalil maka hendaklah dia menggabungkan, mengumpulkan, mempelajari dalil itu dari segala sisinya dan dengan riwayat-riwayat yang lain sehingga dia tidak salah memaknai kekafiran yang ada di dalamnya. Dan kemarin sudah kita contohkan dengan beberapa contoh. Kita singgung salah satunya yaitu masalah memerangi sesama muslimin. Meskipun dalam sebagian riwayat disebutkan sebagai kekafiran, tapi bukan artinya bahwa kekafiran ini mengeluarkan dari Islam. Nabi menyatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir yang sebagian kalian menebas leher sebagiannya. Artinya memerangi saudaranya. Ternyata dalam ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan uh, Allah Tabaraka wa Taala berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma kalau ada dua kelompok dari kalangan mukminin saling berperang Allah masih menganggapnya sebagai mukminin berarti yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kufur dunal kufur kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam atau dengan kata lainnya adalah kekafiran yang kecil ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga bahwasanya masalah pengkafiran ini berlaku padanya sebuah kaidah yang besar yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyakk sebuah perkara yang yakin tidak bisa hilang, tidak bisa dilenyapkan kecuali dengan keyakinan. Perkara yang yakin tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Mengenai keislaman seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, perkara yang yakin. Semua dalil menunjukkan barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fahuwa muslim. Dia berarti seorang yang muslim, yakin. nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, untuk menyatakan seorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah bahwa dia telah kafir keluar dari Islam, nggak boleh dengan sesuatu yang tidak pasti, tidak yakin. Sebagaimana keyakinan kita tentang keislamannya dengan sesuatu yang masih meragukan, yang mungkin masih ada kemungkinan, yang masih ada pengertian-pengertian lain dari ucapan atau perbuatannya, sehingga tidak boleh langsung kita nyatakan dia kafir, kecuali kalau pasti bahwa kekafirannya perkara yang jelas indakum minallahi fihi burhan engkau punya hujjah dari Allah tentang kekafirannya itu. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ucapannya atau perbuatannya adalah kufur. Ini kaidah yang ketiga. Bahwa suatu yang yakin, suatu yang pasti bisa dihilangkan dengan sesuatu yang yakin dan pasti juga. Tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang keempat, bahwasanya kekafiran itu atau pengkafiran ya. Pengkafiran itu ada dua jenis. Pengkafiran ada dua jenis. Ada at-takfir bin nau. Pengkafiran dengan jenis perbuatan atau jenis ucapan. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Artinya jenis orang yang berbuat seperti ini adalah kafir. Atau barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia adalah kafir. Ini berarti pengkafirannya dengan jenis ucapannya atau jenis perbuatannya. Kemudian yang kedua ada at-takfir bil Pengkafiran kepada orangnya secara personil Maka tentunya tidak sama antara at-takfir bil, bil bin naum wa takfir bil ain. Pengkafiran dengan jenis ucapan dan perbuatan dengan pengkafiran kepada orangnya secara personil. Maka diterangkan kembali kita lanjutkan kaidah yang keempat ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah yufarraq baina takfirin naw' wa takfiril ain harus dibedakan antara pengkafiran dengan jenisnya dan pengkafiran kepada personilnya. Personilnya yang melakukan hal itu. Fal awal la yushtaratu fihi siwa thubuti anna an-naw' al-madhkur kufran. Yang pertama yaitu pengkafiran dengan jenis. Jenis ucapan ataupun perbuatan. Ini tidak disyaratkan kecuali hanya satu syarat. Apa syaratnya? Apa apa syarat yang telah kita jelaskan? Bahwa jenis ucapan dan perbuatannya memang benar kekafiran. Artinya memang ada dalilnya, hujjahnya bahwa itu adalah kekafiran. Itu saja syaratnya. Sehingga kalau kita mengatakan ucapan ini adalah kekufuran, perbuatan ini adalah kekufuran, dan barang siapa yang mengucapkannya maka dia kafir atau barang siapa yang memperbuatnya maka dia adalah kafir satu syaratnya. Kamu harus tahu bahwa itu memang kekafiran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada dalilnya, ada hujjahnya. Ayat Al-Qur'anil Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hal hal itu perkara yang disepakati di kalangan para ulama merupakan kekafiran. Ya. Sedangkan hal yang kedua kata beliau, amal muayyan. Adapun pengkafiran kepada personil tertentu, fa innahu la yukaffar perhatikan fa innahu la yukaffar illa ba'da qiyamil hujjah wa thubuti syurut wa intifai mawani' Adapun pengkafiran kepada personil tertentu maka tidaklah orang itu dikafirkan kecuali dengan tiga hal pengkafirannya harus memenuhi tiga hal. Barulah boleh dia dikafirkan. Pertama, qiyamu hujjah. Tegaknya hujjah kepada orang itu. Hujjah itu sampai kepadanya. Ya. Yang kedua, tawafur syurut. Terpenuhinya syarat-syarat pengkafirannya. Ada syarat-syarat pengkafiran yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian yang ketiga wantifa wantifa al mawane, wantifa al mawane, dan tidak adanya penghalang-penghalang pengkafirannya. Nanti juga akan dijelaskan tentang penghalang-penghalang pengkafiran itu apa. Nah, kalau ada tiga hal ini, pertama, tegaknya hujjah sampai kepadanya hujjah yang kedua, adanya syarat yang terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenuhi. Yang ketiga, tidak adanya penghalang untuk dia dikafirkan, maka barulah dia boleh dikafirkan. Barulah dia dikafirkan. Nah, ini kalau pengkafirannya kepada al-muayyan, kepada orang tertentu secara personil. Sekarang beliau jelaskan apa maksudnya pengkafiran kepada orang tertentu secara personil. Wal maksud bil muayyan al muslimul ladzi urifa bi'aynihi annahu fulan ibnu fulan. Yang dimaksud dengan orang tertentu secara personil di sini adalah seorang muslim yang diketahui orangnya bahwa dia adalah fulan bin fulan Misalnya kita mengatakan si fulan bin fulan itu kafir, itu orang itu tuh, tuh yang itu. Itu orangnya, itu kafir. Nah, kalau kita menyatakan ini harus ada tiga hal. Ada hujah yang telah ditegakkan. Yang kedua, terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran kepada dirinya. Yang ketiga, tidak adanya penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan baru boleh kita mengatakan orang itu fulan bin fulan adalah kafir keluar dari Islam. Nah. Sekarang beliau contohkan. Wat takfiru bin nau. Pengkafiran dengan jenis ucapan ataupun perbuatan. Kaqauli man qala minal a'immah seperti ucapan orang yang mengatakan dari kalangan para imam, para ulama, man qala bil Qur'an, man qala al-Qur'anu makhluq fakot kafir. seperti seorang ulama yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia telah kafir ini pengkafiran dengan cara apa? apa namanya? at-takfir bin naw atau at-takfir bil ain bin naw dengan jenis ucapannya atau perbuatannya bukan dengan personilnya Fahada minat takfiri bin naum. Ini adalah pengkafiran dengan jenisnya. Wal imamu Ahmad qala dhalika. Dan Imam Ahmad mengatakan hal itu. Al-Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk fahuwa kafir. Ya. Walam yukaffir al-ma'mun bi'ainih. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Coba lihat, beda kan hukumnya antara jenis ucapan dengan personil yang mengucapkan. Al Imam Ahmad rahimahullah mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bukan kalamullah, maka dia kafir. Tapi ketika berhadapan dengan masalah personil tertentu yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bukan kalamullah, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak dengan serta-merta mengkafirkannya. Bahkan Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, khalifah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Ucapannya kekafiran. Pendapatnya adalah kekafiran, tetapi orangnya belum tentu kafir. Karena di dalam mengkafirkan personil tertentu harus ada ditegakkannya hujjah terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan. Nah, li'annahu. Kenapa Al-Imam Ahmad bersikap demikian? Li'annahu lam yatahaqqaq ladaihi annahu qad qamat alaihi al-hujjah wa thabatat fi haqqihi syurut wa antafatil mawani' karena menurut al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Al-Ma'mun belum tegak atasnya hujjah dan tidak terpenuhi pada dirinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak terhilangkan daripadanya penghalang-penghalang pengkafiran itu sehingga tidak bisa dikafirkan Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa aslu dzalika أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع yuqalu hiya kufrun qawlan yutlaq kama dalla ala dhalika dalail asy-syar'iyyah kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dasar pendapat itu merupakan kekafiran baik secara Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah kafir keluar dari Islam. Ini dalilnya Al-Quran, al hadid dan Al-Ijma' lengkap. Ya. Yuqal hiya kufrun. Ya. Maka dikatakan itu adalah kekafiran. Kaulan yutlak, tetapi ucapan ini ucapan yang mutlak. Tidak ditujukan kepada personil tertentu, bukan kepada orang tertentu. Ucapan mutlak Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah maka dia kafir mutlak. Ya. Dan ini kata beliau ditunjukkan oleh berbagai dalil yang ada di dalam syariat yang mulia ini. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah kembali membawakan ucapan Syekhul Islam. Kata beliau, للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة مخالفة لما جاء به الرسول كفر kata beliau para ulama mempunyai dua pendapat yang masyhur dua riwayat dari Al Imam Ahmad yaitu dua pendapat mengenai orang-orang al-khawarij, orang-orang yang keluar dari tuntunan Islam dari kalangan al-Haruriyah, demikian pula ar-Rafidhah, Syiah rafidah dan yang semacam mereka. As-sahih yang benar kata Syekhul Islam bahwa pendapat-pendapat mereka itu diketahui menyelisihi Alkitab was sunnah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kekafiran kepada Allah azza wajalla. Ya. Pendapat-pendapat mereka adalah kekafiran. Wa kadzalika af'aluhum allati hiya min jinsi af'alil kuffar bil muslimin hiya kufrun aydan. Demikian pula perbuatan-perbuatan mereka yang jenisnya merupakan jenis perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ini juga merupakan kekafiran. Perhatikan kemudian penjelasan Syekhul Islam. Kata beliau, "Lakin akan tetapi takfirul wahidil muayyani minhum." wal hukmu bitakhlidihi finnar mauqufun ala thubuti syurutit takfir wantifai mawani'ih akan tetapi pengkafiran salah seorang salah satu dari mereka dan memfonisnya kekal di dalam api neraka itu tergantung dengan adanya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang-penghalang pengkafiran. Artinya tidak dengan serta-merta, tidak secara mudah kita mengatakan dia adalah kafir walaupun kita tahu dia berpendapat dengan pendapat Syiah berpendapat dengan pendapat Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah yang kufur kepada Allah Azza wa Jal. Tapi untuk mengatakan orang tertentu si fulan bin fulan kafir keluar dari Islam kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ini haruslah terpenuhinya syarat pengkafiran dan tidak ada penghalangnya fa inna nutliqul nutliqul qawla binususil wa'idi wat takfiri wat tafsiq wa la nahkumu lil muayyani bidukhulihi fi dzalikal 'am hatta yaquma al la lah karena kita ini kata Syekhul Islam kita hanya memutlakkan pendapat tentang ancaman-ancaman pengkafiran dan pemfasikan pengfasikan di dalam nas-nas Alkitab Sunnah, tetapi kita tidak menghukumi kepada personil tertentu bahwa dia masuk ke dalam hukum yang umum itu kecuali sampai datang faktor yang menegaskannya pada diri orang tersebut dan tidak ada penghalangnya. Ya. Saya kira ucapan Syekhul Islam sangat jelas dalam hal ini. Jadi syaratnya ada berapa? Ada tiga. Qiyamul hujjah, Kemudian tawafur asyurut terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran. Yang ketiga wantifa al mawane tidak adanya penghalang-penghalang pengkafirannya. Sekarang perhatikan apa itu syarat-syarat pengkafiran dan apa penghalang-penghalangnya. Kita masuk kepada kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima qiyamul hujjah la budda minhu inda iradati takfiril muayyan liqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula tegaknya hujjah adalah perkara yang harus yang harus ada ketika ingin mengkafirkan personil tertentu dalilnya apa Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula." Kamilah kami tidaklah menyiksa seseorang sampai kami mengutus rasul. Untuk apa rasul itu diutus? Untuk apa? Untuk menegakkan hujjah kepada manusia supaya mereka tidak punya alasan kafir kepada Allah karena hujjah telah ditegakkan atas mereka. Ya. Apa yang dimaksud dengan qiyamul hujjah? Bahwa hujjah itu telah tegak kepada mereka. Ini juga merupakan pembahasan yang cukup penting. Bahwa seorang yang dikafirkan secara muayyan, secara personilnya harus tegak atasnya hujjah. Apa artinya tegak atasnya hujjah? Apakah artinya dia harus menerima hujjah itu baru dikatakan qiyamul hujjah? Ataukah dia harus merasa eh, cukup untuk penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepadanya? Merasa tenang dengan keterangan itu? Atau yang dimaksud dengan qiyamul hujjah bahwa sampai kepadanya hujjah dalil tentang ucapannya atau perbuatannya adalah kekafiran dan dia mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah untuk masalah qiyamul hujjah bahwa seorang dikatakan telah tegak atasnya hujjah ketika dia merasa puas dengan hujjah yang disampaikan, merasa tenang dengan keterangan yang dijelaskan, sehingga dia mau menerimanya, ini bukan syarat. Ini bukan yang dimaksud dengan qiyamul hujjah, karena masalah ini masalah hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Terkadang sebagian orang mempunyai inat, pembangkangan, meskipun sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang cukup tapi dia tidak merasa puas. Dia tidak mau mengambilnya. Iya kan? Enggak, saya enggak yakin, enggak percaya saya. Padahal keterangannya sudah jelas, sudah gamblang, sudah cukup. Sehingga tidak syarat dalam qiyamul hujjah yang seperti ini. Karena sebagian manusia mempunyai inat, pembangkangan. Tapi yang disyaratkan di dalam qiyamul hujjah adalah orang itu mengerti ada dalil yang mengatakan demikian-demikian bahwa ucapannya atau perbuatannya adalah kekafiran dan dia ngerti itu dalil ya, ngerti dalam artian faham ya, bahwa ayat ini mengatakan seperti ini berarti telah sampai kepadanya hujjah kalau dia orang Arab Barangkali dengan datangnya ayat Al-Quran atau hadis Nabi, apalagi dalam masalah-masalah yang jelas, yang gamblang, cukup dia dengan memahami itu dia sudah ngerti. Karena dia Arabi. Karena dia Arabi. Tapi kalau seorang yang ajami seperti kita, ya, nggak usahkan ayat-ayat yang jelas dan gamblang, ya, hada hadhihi saja dia tidak ngerti. Ya, ya, kitabun, kursiyun, saburatun. Itu apa dia nggak ngerti. Padahal itu kosakata kosakata anak kecil yang belajar di TPA. Ya. Bagaimana kita katakan bahwa telah tegak atasnya hujjah? Dia nggak ngerti ayat itu apa, apa isinya. Yang dia tahu itu ayat Al-Quran, oh, selesai. Itu ada hadis, dia nggak ngerti apa maksudnya. Nah kalau seperti ini berarti belum tegak atasnya hujjah. Maka tegaknya hujjah antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sesuai dia ngerti nggak apa yang termaktub dalam hujjah itu. Antara seorang yang lain dengan yang satunya beda. Antara satu zaman dengan satu zaman yang lain berbeda. Antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda tergantung dia mengerti tidak dengan hujjah itu. Ngerti nggak dia dengan apa yang termaktub di dalam hujah itu? Pengertian yang membuatnya tahu. Ya, bukan merasa puas, bukan merasa cukup, bukan merasa tenang dengannya. Sebab ini masalah hidayah dari Allah. Paham ini ya? Dia ngerti, tahu bahwa ayat ini berbicara demikian. Hadis ini berbicara demikian. Berarti dia ngerti, berarti dia tahu. Nah ini berarti telah tegak atasnya hujjah tanpa ada syubhat tanpa ada syubhat maka perhatikan ucapan al-imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kata al-imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tariqul Hijratain kata beliau inna qiyamal hujjah yakhtalifu bi ikhtilafil azmina wal amkina wal ashkhas bahwasanya tegaknya hujjah itu bisa berbeda-beda dengan perbedaan masa dan waktu. Antara satu masa dengan masa yang lain itu bisa beda kondisinya. Nggak bisa kita samakan semua di setiap waktu. Ya. Wal azmin wal amkinati dan bisa juga tegaknya hujah itu berbeda-beda antara satu tempat dengan yang lainnya. Mungkin kalau di tempat ini tegak atasnya hujah, tapi belum tentu hal itu terjadi di tempat lain. Tergantung bagaimana kondisinya tempat tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, wal ashas dan bisa jadi tegaknya hujah itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Orang ini mungkin pada dirinya bisa kita katakan telah tegak atasnya hujah dengan satu dua ayat atau dengan satu dua hadis. Yang lainnya belum tentu. Dia mengerti dengan satu dua hadis itu. Dia nggak ngerti apa-apa, nggak paham. Bahkan dia menganggap amalannya yang syirik atau yang kafir itu adalah amalan soleh. Kita mau bilang apa? kita katakan bahwa tegak atasnya hujjah karena dia muslim dan dia punya Al-Qur'an, dia punya kitab hadis, sementara dia tidak pernah mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu adalah syirik. Ya. Kemudian kata beliau, "Faqad taqumu hujjatullahi 'alal kuffar zamanin duna zaman." Bisa jadi hujjah Allah atas orang-orang yang kafir itu telah tegak pada satu masa tanpa masa yang lainnya. Artinya berbeda-beda antara satu masa dengan masa yang yang, yang lainnya terhadap orang-orang kafir. Wa fi buq'atin wa nahiyatin duna ukhra. Bisa berbeda-beda tegaknya hujah Allah pada satu tempat dan berbeda pada tempat yang lainnya. Kama annaha taqumu ala syakhsin duna akhar. Sebagaimana mungkin tegak hujah atas seseorang belum tentu tegak atas yang lainnya. Kadarnya bisa berbeda-beda ya kata beliau imma li'adami aqlihi wa tamzi wa tamyizihi kas-saghiri wal majnun bisa jadi perbedaan tegaknya hujah itu karena tidak adanya akal dan tidak mampunya untuk membedakan seperti anak kecil dan orang gila masa mau kita samakan orang waras dengan orang tidak waras orang yang sudah dewasa dan bisa mencerna ucapan dengan baik dengan orang yang tidak punya kemampuan untuk itu karena usianya yang masih kecil. Tentu berbeda kata beliau. Atau kata beliau bisa jadi perbedaan itu karena dia ada mifahmi karena dia punya perbedaan pemahaman. Dia tidak punya pemahaman yang baik. Ya, orangnya memang agak lambat loadingnya. Nggak cespleng gitu loh. Kalau ibaratnya prosesor itu ya, ada yang dual core kan gitu, Hah? ada yang quad core, ada yang octa core. Sekarang kan gitu, loadingnya itu beda. Ada yang begitu dibuka, seret, blus, langsung terbuka. Kenapa? Karena loadingnya cepat. Yang satu diginiin, ditunggu-tunggu setengah jam nggak buka-buka. Ah gitu juga akal manusia. Cara memahaminya, kemampuan orang memahami beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Syekhul, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tegaknya hujah atas seseorang itu bisa jadi beda-beda, enggak sama karena ketidakada ketidakadaan pemahamannya terhadap dalil, terhadap hujah. Kalladzi la yafhamul khitab. Kalladzi la yafhamul khitab. Seperti orang yang enggak paham pembicaraan, enggak ngerti orang bicaranya apa, dia memahaminya apa. Kita bicaranya ke timur, dia ke barat. Nah, ya apa kalau seperti ini? Kita bilang A, yang dia pahami B. Karena lambat loadingnya itu tadi. Taib, walam atau kata beliau walam yahdur terjuman yutarjim lahu karena juga bisa jadi tidak ada penterjemah yang menterjemahkan kepadanya apa yang ada di dalam hujah tersebut Ya, apalagi kita orang ajam. Apalagi orang-orang yang berada di kampung-kampung, di dusun-dusun situ. Nggak pernah ngerti mereka. Ya. Plus masih ditambahi adanya subuhat. Subhat di kepala mereka. Bahwa ini itu bukan amalan kufur. Bukan amalan syirik. Tapi ini amalan soleh. Loh siapa? Dari mana mereka tahu? Iya kata Pak Kiai saya. Loh kata Habibnya Fulan kok. Itu orang alim tuh. Ya, bahwa kalau saya berbuat seperti ini dan seperti ini, itu menghormati para wali Allah. Bukan saya menyekutukan Allah. Subhat. Sehingga dia menganggapnya sebagai amalan soleh. Ya. Meskipun apa yang dilakukannya adalah kekafiran yang nyata, tetapi bagi dia itu suatu amalan soleh. Dia nggak ngerti. Apalagi tidak ada orang yang datang kepadanya menyampaikan hujjah ya, menjelaskan kepadanya bahwa ini loh yang benar. Adapun pernyataan seperti ini nggak benar. Buktinya, dalilnya ini, hujahnya ini. Nggak ada yang nyampaikan itu kepadanya. Dalam keadaan sebetulnya dia suka kepada amalan baik, amalan soleh. Dia memperbuat itu karena itu adalah amalan soleh, bukan karena dia ingin berbuat syirik kepada Allah ataupun kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita kafirkan orang yang seperti ini? Ya, hadza zulm. Ini adalah kezaliman kepada muslimin. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," kalau itu benar ada pada saudaranya, kalau tidak maka akan kembali kepada kepada dirinya sendiri. Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya juga akan menyinggung keterangan yang terkadang disalahfahami tentang Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau tentang masalah takfir kepada personil tertentu. Tapi tentunya ucapan beliau yang satu difahami dengan ucapan beliau yang lainnya. Sehingga tergabungkan dengan pemahaman yang baik, yang komplit. Di antara ucapan beliau, seperti yang dinukilkan di dalam Ad-Durarus Saniyah, dan juga disebutkan di dalam ucapan Syekh Abdullah bin Abdullah Abi, Abi Butain juga termaktub di dalam ad durar Saniyah di mana Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan "Min al ma'lum anna qiyam al-hujjah laysa ma'nahu ayyafhama kalamullahi ورسوله مثل ما مثل ما فهم مثل فهم ابي بكر رضي الله عنه perhatikan بل اذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يؤذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجه عليهم الحجه بالقران مع قول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه wa qawlih inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun Baik Kata beliau, perkara yang dimaklumi bahwa tegaknya hujjah bukan maknanya orang itu memahami ucapan Allah dan Rasulnya seperti ucapan Abu Bakar radhiyallahu an, seperti pemahaman Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan apabila telah sampai kepadanya ucapan Allah dan Rasulnya dan dia terlepas dari sesuatu yang dia bisa diberi uzur maka dia berarti telah kafir sebagaimana orang-orang kafir dahulu tegak atas mereka hujjah dengan datangnya Al-Qur'an padahal Allah menyatakan kepada mereka waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu kami telah menjadikan tutupan pada hati mereka untuk mereka bisa memahaminya kemudian firman Allah azza wa jalla Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu dan mereka tidak berakal, tidak bisa memahami. Yaitu orang-orang kafir yang Allah turunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an tentang kekafiran mereka. Nah, dulu orang-orang kafir ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika datang kepada mereka Al-Quran itu cukup bagi mereka. Gak penting mereka faham dengan pemahaman yang membuat mereka menerima hidayah. Ngerti dengan semengerti-ngertinya sehingga membuat mereka mengambil merasa tenang dengan hujjah itu masuk ke dalam Islam dan sebagainya. Cukup datang kepada mereka ayat. Dan cukupnya Al-Quran itu datang kepada mereka karena mereka Al-Arab yafhamuna kalam Allah li'anna al-Qur'an unzilat bi lughatihim Arab ya. karena Al-Quran itu datang kepada mereka dengan bahasa mereka dan mereka adalah orang-orang yang fasih terhadap bahasa Al-Quran orang Arab dulu ya semacam Abu semacam Abu Jahal Abu Lahab dan yang lainnya dari kalangan kufar itu nggak seperti orang sekarang bahasanya bahasa fushah bicaranya itu bicara seperti bahasa Al-Quranil Karim itu lugahnya mereka sehingga ketika ayat itu turun mereka paham banget ngerti banget makanya ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah la kata mereka karena mereka tahu apa ini maksudnya la ilaha illallah apa ini artinya la ilaha illallah ya. sehingga datangnya Al-Quran itu cukup Orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nggak ngerti apa itu la ilaha illallah. Kalau ditanya apa itu la ilaha illallah, Pak? Oh, la ilaha illallah ya. Bentar, bentar, bentar. Apa ya la ilaha illallah? Artinya tidak ada Tuhan yang maha besar kecuali Allah. Ya kan? Apa maksudnya tidak ada Tuhan yang maha besar? Sebatas tauhid rububiyah. Nggak ngerti dia. Apa yang terkandung dalam kata ilah? Ya. Padahal orang Arab dulu secara bahasa saya sudah ngerti bahwa ilah itu maknanya diibadahi, tidak ada yang diibadahi. Ya. Itu. Makanya kata beliau, cukup datangnya Al-Quran. Dan tidak butuh dia harus faham seperti pemahaman Abu Bakar Nah ini poin penting juga. Pemahaman Abu Bakar itu bagaimana? Ya tahu sendiri Abu Bakar, pemahamannya adalah pemahaman yang dalam, yang mengerti banget tentang hujjah. Pemahaman yang membuatnya mendapat petunjuk dari Allah, mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal. Mengerti banget apa konsekuensi-konsekuensi makna-makna pengertian-pengertian kandungan-kandungan yang ada di dalam sebuah ayat atau sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nggak harus disyaratkan orang itu harus seperti pemahamannya seperti Abu Bakar baru dikatakan tegaknya hujjah. Kata Syekhul uh, kata Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab cukup sampai kepadanya ayat Al Quran sebagaimana sampainya kepada orang-orang kafir dahulu. Ya. Nah, sampainya kepada orang-orang kafir dahulu bagaimana mereka mengerti apa itu yang dimaksud dari ayat Bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang kan nggak ngerti dia. Baik. Kemudian ada poin lain yang dikatakan oleh beliau, wa khala min syai'in yu'dzar bihi. Kenapa kita katakan dia harus mengerti ayat itu dengan baik? Apa yang dikandungnya? Artinya apa yang tercantum di dalam ayat itu? Ayat itu berbicara tentang apa? Karena orang-orang kafir dahulu ketika Allah katakan mereka tidak memahaminya, maksudnya pemahaman yang dalam yang membuat mereka mendapatkan petunjuk. Kalau tidak, sesungguhnya orang-orang kafir dahulu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka sangat mengerti apa yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an karena bahasa mereka adalah bahasa Arab. Bahkan mereka mengerti apa itu konsekuensi daripada la ilaha illallah dengan semata-mata mengetahui ucapan la ilaha illallah saja karena bahasa mereka bahasa Arab nah orang sekarang tidak demikian maka kata beliau wa khala min syai'in yu'dzar dia harus terlepas dari sesuatu yang dia yang dia bisa diberi uzur artinya kalau dia tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya apa yang tercantum di dalamnya dia masih punya uzur belum tegak atasnya hujjah belum tegak atasnya hujjah karena dia masih punya uzur tidak mengerti apa yang diajarkan di dalam ayat tersebut ya. ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah makanya kita kembali ya. bahwa masalah qiyamul hujjah betul bahwa cukup dengan sampainya hujjah telah tegak atasnya tapi sampainya hujjah yang bagaimana yang dia mengerti apa yang tercantum di dalam hujjah itu dan tidak ada syubhat yang membuatnya diberi uzur. Kalau masih ada syubhat yang membuatnya diberi uzur, maka dia tidak boleh dikafirkan. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa beliau mengkafirkan orang tertentu secara mutlak. Siapapun yang memperbuat kekafiran maka dia kafir, itu tidak benar. Kalau ada ucapan-ucapan beliau yang seperti itu kita harus gabungkan dengan ucapan yang lainnya di sini sangat jelas beliau menyatakan wa khala min syai'in yu'dzar bihi. Dia terlepas dari sesuatu yang dia diberi uzur dengannya. Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seseorang tidak mengerti apa yang tercantum di dalam hujjah, tidak tegak atasnya hujjah. Atau padanya masih ada syubhat berarti tidak tegak atasnya hujjah. Dan yang lebih memperkuat akan hal ini apa yang dituliskan oleh murid beliau langsung yaitu asy syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar rahimahullah. Beliau ini termasuk ulama besar dari negeri Najd